alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat ini Allah mengumpulkan kita dengan izinnya dengan kehendaknya dalam rangka sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir di bab ke-37 ya tentang hal-hal yang berkaitan syair ya. Entah syair itu diucapkan oleh Rasul atau diucapkan oleh para sahabatnya, kemudian bagaimana reaksi Rasul Shallallahu alaihi wasallam atau ketika itu diucapkan oleh sebagian sahabat, apa reaksi sahabat yang lain ya. Nah, ini uh, kita ulang sedikit bahwa syair itu seperti ucapan, seperti ucapan dia biasa. Bedanya adalah syair itu dia memiliki pola, ya, memiliki pola. Kemudian ujung dari bait syair syair itu disebut dengan kafiyah. Jadi ujung dari bait syair disebut dengan kafiyah. Ya. Nah, kemudian kalau syairnya bagus, isinya bagus ya, bukan menceritakan tentang khomar, tentang cinta syahwat, isinya bagus ya, maka sama seperti ucapan yang yang bagus pula, tidak mengapa. Kemudian kalau isinya jelek, buruk ya, tentang khurafatkah, tentang tahayyulkah, tentang hal-hal yang berlebihankah kepada seseorang maka menjadi menjadi haram. Nah, kemudian kita ulang hadis yang pertama secara ringkas ya. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya apakah Nabi saw wasallam pernah membacakan syair. Maka dijawab, pernah, yaitu syairnya siapa? Abdullah bin bin Rawaha. Kemudian juga melantunkan syair yang isinya adalah wayatika bil akhbari malam tuzawwidi. Ini adalah syair punya seorang Arab jahiliyah ya, yang bernama Al-Abd Tarfah bin Al-Abdi. Yang mana syair-syairnya dia itu banyak digantungkan di dinding Ka'bah. Yaitu tentang bahwasanya berita itu, kabar itu semakin berputarnya waktu maka akan bermunculan akan bermunculan. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya dan juga hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari eh, dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahi ma khalallahi batilun ya. Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya kalimat yang paling benar Adalah Kalimat yang diucapkan Penyair Yang bernama Labid ya, Yang bernama Labid Labid ini adalah seorang Ahli ibadah ya Tetapi dia tidak beragama Islam Dakwah Nabi sampai kepada dia Tetapi dia hampir masuk Islam tapi tidak masuk Islam. Hampir masuk Islam eh afwan ulun tersalah. Labid ini adalah sahabat. Labid ini adalah sahabat. Nah, dia mengucapkan syair ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, hancur, binasa. Nah, ketika syair ini didengar oleh Umayyah bin Abi Salti. Nah, Umayyah bin Abi Salti adalah ahli ibadah. Ya, dia memang musyrik tapi ahli ibadah. Ketika mendengar syair punya labid ini, sahabat ini, dia hampir masuk Islam. Tetapi tidak masuk Islam, cuma ham, hampir saja. Umayyah bin Abi Salti ini juga adalah ahli syair, ahli syah, syair. Dan dia memahami apa namanya inti atau kandungan dari syair. Makanya dia ketika mendengar syair ini saking kuatnya pengaruhnya dia hampir masuk Islam tapi tidak masuk masuk Islam. Nah, kemudian syair yang berikutnya, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan Al-Bajali. Beliau mengatakan, "Asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillah ma laqiti." Kata sahabat Jundub bin Sufyan Al-Bajali mengatakan, e, tangan e, jari kaki Rasul Shallallahu alaihi wasallam tertimpa sebuah batu lalu mengucurkan darah. Maka Rasul mengatakan ya, dengan pola syair, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Kata Rasul, kamu beliau mengatakan kepada jarinya, kamu hanyalah jari yang berdarah. Maksudnya apa? Tidaklah kamu itu kecuali jari yang mengeluarkan darah. Tidak bernilai apa-apa. Tetapi tatkala tapi bernilai tatkala apa? Dan di jalan Allah lah kamu terkena musibah tadi. Nah, jadi tatkala apa namanya? Eh, anggota tubuh kita berdarah ya. Tetapi berdarahnya misalnya karena kita melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Maka menjadi ber, bernilai terlebih adalah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum tatkala kita mendapatkan musibah berupa luka, kalau kita sabar maka musibah tersebut menjadi paha, menjadi pahala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tadi juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya sama ya dengan redaksi yang sama tetapi rawi yang berbeda, sahabatnya sama ya. Hadis yang 244. Kemudian yang berikutnya hadis nomor 245. Ini juga hadis yang sudah kita pelajari yaitu dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ketika seseorang bertanya kepada beliau, "Afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah?" Kata seseorang ini berkata atau bertanya kepada Bara bin Azib, "Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umarah?" Ini ketika perang apa? Perang Hunain. Ya benar, masya Allah. Ketika perang Hunain. Jadi ada salah seorang yang bertanya kepada Baro bin Azib, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah dalam kurung di perang Hunain? Wahai Aba, um, Aba Umaroh Aba Umaroh adalah kunyahnya si Baro bin Azib. Maka Baro bin Azib ya menjawab dengan jawaban yang cerdas. Nah, perhatikan, kan yang ditanya adalah apakah kalian meninggalkan? Yang ditanyakan adalah para sahabatnya, apakah kalian pernah meninggalkan Rasul ketika perang Hunain? Kemudian sahabat ini menjawab, "La, wallahi ma walla Rasulullah." Yang menjadi subjeknya adalah Rasulullah. Padahal kan tadi seseorang bertanya tentang kalian ini meninggalkan enggak? Padahal kan jawabannya apa? Kami tidak meninggalkan. Seharusnya seperti itu. Tapi jawaban dia apa? Sahabat ini, "Wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, tidaklah Rasul apa namanya berpaling mundur. Yang menjadi subjek adalah Rasulullah. Padahal kan seharusnya jawabannya siapa? Kami tidak mundur ataulah lari. Kenapa Rasul yang di, sebagai jawaban menjadi subjek? Dikarenakan Rasul tidak lari, kemudian para sahabat yang di sekitarnya pun juga tidak tidak lari. Kalau pimpinannya pergi, otomatis yang lain pun ikut ikut pergi di medan di medan perang itu maksudnya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, pertanyaan laki-laki tadi menggunakan kalimat farro, menggunakan kalimat farro. Kalau farro itu lari biasa karena takut. Lari kebiasaannya lari karena karena takut. Apakah kalian jadi orang orang ini mengatakan apakah kalian lari di medan perang Eh, karena takut mungkin musuh sangat banyak, kemudian meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sahabat ini menjawab dengan kalimat walla, bukan farro. Rasul tidaklah far, tidaklah walla. Walla itu lari ke belakang atau mundur ke belakang bukan untuk meninggalkan medan perang. Tetapi dalam rangka apa? Bisa orang itu mundur untuk mencari bergabung dengan pasukan yang lain atau mundur untuk membuat strategi bukan lari dari medan perang. Dia menjawab bukan ma farro tetapi ma walla. Artinya apa? Lari pun Rasul tidak meninggalkan perang, eh, mundur pun Rasul eh, ketika itu mundur pun tidak apalagi lah lari. Itu maksudnya. Ketika perang tersebut, Rasul mundur pun tidak apalagi lari meninggalkan medan perang. Iya. Ini jawaban dari Baro bin bin Azib. Nah, kemudian beliau meneruskan siapa yang mundur ke belakang, bukan bukan lari meninggalkan medan perang. Walakin walla, bukan kalimatnya far farra. Walakin walla sar'anun nas talaqathum hawazin bin nabli. Tetapi mundur ke belakang dengan cepat manusia tatkala mereka dihujani dengan anak panah oleh kabilah Hawa Hawazin. Dan Hawazin ini adalah termasuk kabilah yang ada di Taif dan mereka ahli dalam memanah. Jadi ketika Rasulullah SAW ya, ingin menyerang mereka, kemudian tatkala berada di lembah Hunain ternyata dihadang oleh siapa? Orang-orang Hawazin dan mereka adalah ahli pemanah dan mereka memanah dari atas. Kira-kira kita berada di apa namanya? Lem, di bawah lembah ya. Di atas menghujani kita dengan panah. Kira-kira pian masih bertahan di situ kada? Ada lah. Tapi Rasul tetap bertahan di di situ. Rasul lari tidak mungkin, mundur pun tidak. Mundur ke belakang pun tidak. Kemudian Rasul ketika itu mengendari mengendari apa? Bukan kuda. Kalau kuda cepat ya. Malah bagol. Bagol itu adalah persilangan antara kuda dengan himar. Dia lambat, bukan jenis hewan untuk perang enggak. Saking Nabi bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah setelah itu singkat cerita Rasulullah SAW bersyair anan nabiyyu la kadhib ana benu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Kalau Allah menjanjikan kemenangan pasti mah menang. Ana benu Abdul Muttalib dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Rasul tidak mengatakan anaknya Abdullah, tetapi Abdul Muttalib kakeknya. Kenapa demikian? Karena yang paling terkenal adalah Abdul Muttalib dikarenakan Abdul Muttalib pernah apa mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dua tahun dan dia termasuk pembesarnya Qura Quraisy orang yang paling terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Nah kemudian hadis yang berikutnya 246 masih merojaah ya oh bukan ini yang kita sampai ya hadis nomor 246 kita baca. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada'i wa ibn Rawahah yamshi baina yadayhi wa huwa yaqul khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribkum ala tanzilihi nah di buku pian nadribukum kah nadribkum kah? Baknya sukun kah dhamma kah? Yang di bukunya. Di bukunya di buku pian itu nadribukum kah nadribkum kah? Nadribukum Pak. Eh? Baknya dhammah. Yang benar sukun. Yang benar sukun. Khallu banil kufari ansabili ansabili al yauma nadribkum. Nah, banyak sukun ya. Yang mana yang bawa buku? kum, <laughs> Ya banyak sukun baik itu domah. Ketemulah Bian. Halaman 372 kan uh, siapa? Ibnu Rawahah bersyair, "Khallu banil kuffari an sabilih, al-yauma nadribukum." Nah, di buku Bian nadribukum yang benar banyak sukun. Nadribkum. Ya, nadribkum bukan nadribukum. Kenapa dia sukun ya, bukan domah? Sukun ini bukan berarti dia dimasuki ambil jazam yang menjadi sukun enggak. Karena mengikuti pola syair, mengikuti pola syair maka dia di, disukunkan. Nadribkum ala tanzilih. apa ya Pak. <laughs> Nggih. Nah doma itu pian ganti sukun. Nadribukum ganti nadribkum ya. Diganti sukun. Darban yuzilul ham an maqilih wa yuzhilul khalil an khalilih. Faqala lahu Umar ibn Rawahah baina yadai baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra faqala sallallahu alaihi wasallam khalli anhu ya Umar faya falahiya asra'u fihim min nadhin nabli Imam Tirmizi berkata Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami dia mengatakan Abdul bin Hammam As-Sun'ani bercerita kepada kami. Dia berkata Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dia mengatakan Sabit ini seorang tabi'in, seorang ulama besar, Sabit bin Aslam Al-Bunani. Sabit bercerita kepada kami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah fi umratil qada di umrah qada apa maksud umroh kodok? Yaitu umroh yang Nabi laksanakan bersama para sahabatnya ketika ada musolahah dengan orang-orang kafir di Hudaybiyah. Maksudnya apa? Umroh Nabi ini ketika ada gencatan senjata atau perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy di perjanjian Huday Hudaybiyah. Itu maksud dari umrohul kodok, umroh kodok. Yaitu Nabi melaksanakan umroh ini ketika gencatan senjata atau damai perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy di perjanjian Hudai Hudaybiyah. Nah, ketika umroh ya apa tadi? E, Nabi bersama para sahabatnya, maka Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melantunkan syairnya. Dia mengatakan khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribkum ala tanzilihi di sini nah jadi yang tepat malah syair itu terkadang tidak sesuai dengan kaidah nahu karena mengikuti pola syair yang benar khallu banil kuffari an sabilihi haknya disukunkan haknya di sukunkan. Secara asal kalau sesuai kaidah dia dikasrahkan sabilihi. Tetapi karena mengikuti pola wazan syair maka dia disukunkan. Semuanya sukun pai. Khallu banil kufari an sabilih al-yawma nadribkum ala tanzilih. Darban yuzilul hama an maqilih wa yuzhilul khalila an khalilih. Itu namanya qafiyah. Ujung dari bait syair disebut qafiyah. Nah, qafiyah semuanya di empat Kalimat ini su sukun. Khallu banil kuffari an sabilih al-yawma nadribkum ala tanzilih darban yuzilul hama an maqilih wa yuzhilul khalila an khalilih. Semuanya kofiyahnya su sukun. Dia mengatakan Abdullah bin Rawahah adalah seorang penyair dari kalangan sahabat dia terkenal dengan ahli syair. Khallu banil kuffari an sabilih Tinggalkanlah kalian atau biarkanlah kalian wahai orang-orang kafir jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jalan Rasul. Tinggal uh, biarkan Rasul berjalan. Jangan dihalangi dengan dengan perang. Itu maksudnya. Al-yauma nadribkum ala tanzili. Pada hari ini kami memukul ya. Makna yang tepat bisa juga menebas ya. Karena kalau perang bukan memukul pai, mencari leher ya, <laughs> mencari gulu. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Ya, pada hari ini kami menebas kalian berdasarkan putusan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dorban dengan sebenar-benar tebasan, dorban dengan sebenar-benar tebasan yuzilul ham yang menghilangkan kepala. Nah, maksudnya apa? Ya di leher maksudnya Pak. Ya, kalau perang itu karena mungkin pian kayak sedikit kada. Ya. Kalau kita nangka, kalau kita orang berdahulu dengan kita, kita yang terbunuh. Ya, maka kita harus mendahului mendahuluinya ketika perang ya. Yuzilul ham yang menghilangkan atau memutuskan kepala an maqilihi dari tempatnya, dari tempat tempatnya. Kan mengerikan ya. Wa yuzhilul khalila an khalilihi. Nah, tebasan tersebut juga membuat membuat akal membuat hilang akal kekasih dari kekasihnya. Membuat hilang akal kekasih dari kekasihnya. Nah, ketika mendengar Abdullah bin Rawahah ya berjalan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam melantunkan syair apa reaksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Abdullah bin Rawahah, "Ya bin Rawahah, baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillahi taqulu syi'ra kata sahabat Abdullah bin Umar eh, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ya Wahai Abdullah bin Wahai Ibnu Rawahah di antara di afan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di haramillah haramillah di sini terjemahkan apa tanah haram ya. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haram engkau melantunkan syairkah? Itu bentuk pertanyaan Pak ya. Kata Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha, "Wahai Abdullah bin Rawaha, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haramnya Allah, engkau melantunkan syairkah?" Nah, ini adalah pertanyaan benar, tetapi pertanyaannya adalah litaubih untuk mencela. Untuk mencela. Nah, berarti secara asal Umar bin Khattab abah Tidak suka dengan syair yang diucapkan Abdullah bin Rawahah karena diucapkan dia di hadapan Rasul dan di tanah ha, di tanah haram. Nah, bagaimana reaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui Umar bin Khattab ternyata menegur Abdullah bin Rawahah? Maka Rasul mengatakan, "Nah, teguran Rasul kepada Umar bin Khattab Kemudian mengatakan biarkan Abdullah bin Rawah meneruskan syairnya. Itu menunjukkan bolehnya, menunjukkan bolehnya melantunkan syi syair. Sekalipun di hadapan Rasulullah, sekalipun di tanah haram, tapi dengan catatan nanti ulun sebutkan. Maka apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khalli anhu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Ya. Falahiya asra'u fihim min nabhin nabli. Maka dia dia ini adalah syair-syair tersebut yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah itu lebih cepat pengaruhnya untuk orang-orang kafir daripada daripada cepatnya lemparan panah. Daripada cepatnya lemparan panah. Maksudnya apa? Ketika syair ini dilantunkan oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian ketika itu masih banyak orang-orang kafir, belum terjadinya Fathu Makkah. Ketika mereka mendengar ini, maka ada perasaan tak takut. Ya, perasaan takut. Nah, jadi tujuannya apa? Abdullah bin Rawahah mengucapkan ini untuk memberikan pengaruh ketakutan kepada siapa? Orang-orang kafir kura Quraisy. Kalau adalah kalau ada maslahat, ya, ada maslahat kemudian isinya juga bagus, maka tidak menga, tidak mengapa. Maka tidak tidak mengapa. Nah, ini menunjuk kita baca dulu penjelasan Syekh Abdul Razak. Uh, ucapan sahabat ini ya Durban yuzilul ham an maqilih di antara syair Abdullah bin Rawahah dia mengatakan Durban yuzilul ham an maqilih tebasan yang menghilangkan atau memutuskan kepala dari tempatnya alham huwar ra'su alham maksudnya adalah kepa, kepala wal maqil maqil maksudnya adalah al maudi tempatnya ya kan kepala manusia tempatnya di mana ya di tubuh manusia kemudian Bait syair berikutnya wa yuzhilul khalila an khalili. Yuzhilu maksudnya adalah tatishul uqula. Nah, makanya kita penting syair ini memang kita kita akui bagi kita sulit untuk kita terjemahkan, kita pahami makna itu memang sulit. Kalau syair, syair Arab ya. Makanya kita perlu penjelasan para ulama ahli syair atau para ulama untuk menjelaskan sebuah sebuah syair ya. Kalau kita baca secara teks, secara harfiah, maksudnya kalau misalnya ada syair, buka kamus, syair, buka kamus. Terkadang kita tidak bisa memahami pesannya apa, ya, pesannya apa kalau sekedar hanya mengandalkan ke kamus. Itu terkadang kita memiliki kesulitan tatkala menjelaskan tentang syair ya. Nah, maksudnya apa? Wajud hilul khalil an khalilihi, maksudnya adalah menghilangkan akal kekasih dari kekasihnya. Ketika misalnya terjadi kecamuk perang ya, kecamuk perang. Ketika ada yang terbunuh seorang ayah, maka menjadi kalutlah pikiran istri dan dan anaknya. Istri dan anaknya kena tebasan perang ah, kena tebasan pedang ke kepala suaminya kah misalnya atau e, ayahnya ketika di medan di medan perang. Nah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Umar bin Khattab mengingkari perbuatan siapa? Abdullah bin Rawaha. Khalli anhu ya Umar, falahiya asra'u fihim min nadhil nabli. Maksudnya adalah da'hu yamdi fi sya'rihi. Eh, fi syi'rihi. Ya. Nah, sya'run kah syi'run kah? Kalau syi'run rambut itu apa bahasa Arabnya? Timbul ulun kali ingat lagi. Syi'run rambut, sya'run syair. Itu paling eh, sya'run rambut, syairun syair. kalau yang salah baca salah makna ya. syairun syair, sya'run rambut. Da'hu yam yamdi fi syi'rihi. Kata Rasul yang artinya tadi adalah biarkan dia meneruskan syairnya. Nah, kenapa? fa inna lahu ta'thiran fi ikhafatil aduwi wa ir'abihim dikarenakan isi pesan dari syair Abdullah bin Rawah adalah ta'thir memberikan pengaruh agar musuh takut dan tidak berani karena isinya tentang tebasan perang kalau sudah pedang itu menebas leher musuh maka akan apa akan terlepas dari tempat tempatnya Nah, ini juga menunjukkan wa fihi taqwiyatu ahli iman li saddil musyrikin wad difa an dinillahi tabaraka wa taala dan juga di dalam syair tersebut terdapat kekuatan untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghadang, menumpas orang-orang musyrikin dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan syair tersebut orang-orang yang mendengarnya para sahabat menjadi lebih berani, lebih berah, lebih berani untuk membuat takut kaum kaum musyrikin. Iya. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya dibolehkan ya melantunkan syair kemudian tatkala ada ada maslahat, tatkala ada maslahat dan secara asal memang syair itu seperti ucah ucapan. Kalau ucapannya kalau syairnya bagus, maka juga seperti ucapan ucapan yang bagus. Ya Allahu a'lam bishawab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Musannif Imam Tirmidhi sendiri di kitab satunya Jami Tirmidhi dan Imam eh, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis hadis ini. Kemudian langsung di hadis yang berikutnya ya, mudah-mudahan sampai sampai tuntung ya ada berapa hadis nih? Ada tiga hadis lagi. Ya, tiga hadis lagi ya. Hadis nomor empat ke eh, Empat ya. Hadis nomor 247. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Syarikun an Simak ibni Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala jalastun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marrah wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'ra wa yatadhakaruna asya'a min amril jahiliyah wa huwa sakit wa rubbama tabassama ma'ahum Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujur dia mengatakan menceritakan kepada kami Syarik dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir mengatakan, "Jalastun Nabiya sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marrah." Saya bermujalasah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari seratus kali. Oh, subhanallah. Berarti orang ini melazimina Nabi. Wa ashabuhu yatanashaduna syi'ra dan dulunya sahabat-sahabatnya melantunkan syair dan menyebutkan tentang cerita-cerita di zaman jahiliyah. Jadi nah, ketika mereka bersyair dan juga bercerita tentang cerita mereka di zaman jahiliyah, bahwa sakitun nabi diam. Berarti menunjukkan apa, Pak? Boleh. Nah, poinnya tentang judul ini adalah bolehnya melantunkan syair karena nabi diam. Seandainya itu mungkar maka pasti diingkari oleh Nabi. Nah, termasuk bagian dari hadis adalah hadis itu artinya apa? Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam entah berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Nah, takrir pun termasuk bagian dari hadis. Takrir itu adalah diamnya Rasul ketika ada sahabat ya, lain yang melakukan sesuatu. Contoh seperti ini. Ketika ada yang apa? melantunkan syair, bercerita kisah jahiliyah dulu, ternyata Nabi diam. Seandainya itu mungkar, pasti ditegur oleh oleh Nabi. Nah, diamnya Nabi menjadi sebuah hukum. Sama seperti Khalid bin Walid makan dop kadal Arab dan Nabi tidak menegur. Padahal Nabi tidak memakan dop itu karena Nabi tidak terbiasa di kampungnya memakan dop tersebut. Itu menunjukkan bolehnya apa? Makan dok. Itu adalah takrir penetapan dari Nabi. Kalau seandainya itu haram, maka pasti diingkari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena tidak mungkin Nabi membiarkan apa? orang yang bermaksiat di hadapan beliau sedangkan Nabi tidak meng mengingkari. Itu adalah takrir namanya. Nah, kemudian wahwa dan sedangkan Nabi ber berdiam. Dan terkadang Nabi tersenyum bersama mereka mendengar cerita yang aneh-aneh Kayak pian juga misalnya ngobrol, duduk-dudukan, sana, kisah bahari pian sebelum tahu sunnah. Bahari itu kan kayak ini mah ada mengaruhan tertawaan. <laughs> Nah Nabi tersenyum. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan para sahabat itu tertawa ya, menceritakan cerita bagaimana ketika mereka masih jahiliyah dulu ya. Ada dua cerita ulun sebutkan. Ini disebutkan di kitab Mirqatul Masabih ya. Disebutkan yang pertama adalah ini tidak disebutkan siapa orangnya ya. Wa qala qala wahid ma nafa ahadan sonamuhu mislama nafa'ani misl misluma nafa'ani. Qalu kaifa hadza? Salah seorang di antara sahabat mengatakan, tidak ber, tidak bermanfaat ber, tidak akan tidak bermanfaat kepada salah seorang berhalanya. Kata dia, berhala itu tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun, ya seperti tidak bermanfaatnya berhala kepadaku. kepada kepadaku kata sahabat ini. Dia bercerita tentang ketika dia jahiliyah dulu. Kemudian para sahabat yang lain bertanya, bagaimana itu ya? Bahwasanya berhala kamu tidak memberikan manfaat kepa kepadamu. Kemudian dia mengatakan, tuhu minal haisi." Saya membuat berhala dari dari tepung, dari roti. Saya mulah berhala bahan dari roti ya. <laughs> Fajr al qahtu ternyata tiba-tiba datang kekeringan sehingga makanan itu semakin menipis karena berhala diulah dari roti ya kemudian semakin kekeringan makanan semakin menipis fakun fakuntu akuluhu yauman fayaumin pulang maka saya makan hari demi hari tunggal dikitan dimakan <laughs> karena kelaparan tadi nah kira-kira ketika ini diceritakan ya Sahabat itu tawa kada? itu ya, tertawa ya, memakan memakan Tuhannya sendiri sendiri. Kemudian hari demi hari sedikit demi sedikit enggak langsung. Ya karena masa makan Tuhan kan gitu seperti itu ya. Jadi karena itu adalah dia membuat sendiri Tuhannya, berhalanya, kemudian ada kekeringan, kelaparan, maka dia makan sehari demi saha, sehari sampai habis. Nah, kemudian itu cerita yang pertama, ya otomatislah rami kalau ya, tetawan seperti itu. Kemudian ada juga yang bercerita Ra'aitu Sa'labaini. Ini bercerita tentang cerita yang lain dari sahabat yang lain. Ra'aitu Sa'labaini. Ini ketika dia masih di jahiliyah ya. Ra'aitu Sa'labaini. Saya pernah melihat dua musang. Sa'lab itu musang. Nah, bahari di Arab pun ada juga binatang-binatang. Jangan kira pian tandus berataan kan ada. Ada juga ada apa? Musang, ada ular, ada tikus dan seterusnya. Ra'aitu Sa'labaini serigala, ada serigala gunung ya. Ra'aitu ini saya melihat dua musang. Ja'a wa sa'ida. Dia kedua musang ini datang dan naik di atas faqara sisonam, di atas kepala berhala. Di atas kepala berhala. Dua ekor musang. Ulun melihat dua ekor musang. Datang tiba-tiba naik ke atas kepala berhala. Li punyaku lagi berhalanya. Nah, berhala punya punyaku wabalah alaihi. Dua musang tadi kencing di atas kepala berhala tadi. Kemudian dia mengatakan Arabbi, wahai Tuhanku. Dia, dia mengatakan Arabbi wahai Tuhanku. Yabulu sa'laban biroksihi Kencing dua ekor musang di kepalanya. Kemudian apa orang sahabat ini? Wajib tuka ya Rasulullah wa aslamtu. Akhirnya apa? saya datang untuk menemuimu, menemuimu hai Rasulullah dan saya masuk is Islam. Akibatnya sahabat ini mikir kan, ada musang kami di atas kepala Tuhannya. Tidak memberi tidak memberi, memberikan reaksi apapun dari berhalanya, menanggapi kada apa kada. Itu menunjukkan memang berhala adalah tidak memberikan manfaat dan tidak apa menghilangkan dari bahaya. Dia sendiri pun tidak bisa menolak gangguan itu berupa kencingnya siapa? Musang. Akhirnya sahabat ini datang kepada Nabi masuk is Islam. Nah, gimana tidak tersenyum Nabi mendengar, cerita para sahabat ini. Bahkan di Sahih Muslim para sahabat itu yadhakun, tertawa ya, ter, tertawa ya. Nah. Nah, tadi poinnya adalah eh, para sahabat ketika duduk-duduk ternyata juga mereka melantunkan syair, melantunkan syair. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan Nah, kenapa Jabir bin Samurah mengatakan ya, jelas jalastun Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marrah. Saya duduk-duduk bersama Nabi itu lebih dari seratus kali. Tujuannya untuk apa? Jabir mengatakan itu ya. Untuk meyakinkan orang yang mendengar tentang kejadian tersebut. Ulun ni bahari rancak duduk lonsidin hampir dari seribu kali. Kan ada kisah lah. Nah, itu untuk meyakinkan orang yang mendengar cerita tersebut benar-benar ter terjadi. Belum sudah seribu kali duduk sidin Sidinto. Kan ada kisah kah? Ada kisah Rami. Otomatis kan orang semakin ter tertarik. Jadi orang ini benar-benar sahabatnya si orang itu karena rancak duduk dengan Sidin. Nah, kemudian perkataan Jabir dan para sahabat Nabi melantunkan syair dan mengingat perkara-perkara jahiliyah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Syekh, eh, sebagian mereka menyebutkan sebagian yang lain sesuatu dari syair yang mereka hafal. Kemudian juga mereka bercerita tentang kisah-kisah yang mereka alami tatkala di zaman jahiliyah. Dan Nabi berdiam dan terkadang Nabi senyum bersama mereka. Nah, diamnya Nabi yufidul Ikror, Diamnya Nabi menunjukkan Ikror penetapan. Nabi tidak mengingkari berarti bahwa boleh melantunkan syair. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mendiamkan perkara yang yang batil, maka tidak tidak mungkin. Eh, masih ada berapa hadis lagi nih? Hadis ini dinilai sahih juga oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ada satu dua, ada ada tiga ya. ya kita baca lagi. <laughs> ini berapa sudah nih? Eh, setengah baru 629. 15 menit lagi malah. Hmm. Nah, insya Allah kalau cukup. <clears throat> Hadis yang berikutnya hadis nomor 248. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Syarik an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ash'aru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun ya. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujur, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syarik dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah. Abu Salamah ini bukan sahabat, bukan generasi sahabat, dia adalah tabi'in. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Salamah ini adalah bukan Abu Salamah suaminya eh, suaminya Ummu Salamah kemudian meninggal. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul. Bukan Abu Salamah sahabat, tetapi Abu Salamah tabi'in dan dia adalah anaknya Abdurrahman bin Auf. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi mengatakan, "Saya bersyair dengan sebuah bait yang berbicara dengannya salah seorang Arab yaitu kalimat labid." Kalimat labid. Labid adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Itu sama dengan hadis yang sebelumnya. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu bah, batil atau hancur. Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Kita cepati. Hadis berikutnya 249. Nah, ini juga ada banyak beberapa pelajaran yang penting ya. Langsung langsung terjemahnya apalah? Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani Beliau berkata menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi. At-Taifi maksudnya apa? Orang Ta, orang Taif. An Amr bin Asy-Syarid dari abahnya. Abahnya bernama Asy-Syarid bin Suwaid As-Saqafi At-Taifi. Ya. Jadi anak meriwayatkan hadis dari abah. Syarid bin Suwaid At-Taifi. Beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fa'ansyatuhu mi'ata qafiyatin min qali Umayyata bani Abi Salti As-Saqafi. Kullama anshatuhu baitan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi hatta anshatuhu mi'atan ya'ni baitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Syarid bin Suwaid As-Saqafi dia mengatakan Dulunya aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sahabat itu yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang di depan, sahabat di di belakang. Lalu aku pun melantunkan 100 syair, 100 bait qafiyah atau syair dari perkataan Umayyah bin Abi Salti as Dari perkataan seorang yang kafir, Umayyah bin Abi Salti as Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu mengucapkan syair sekalipun dibikin oleh orang di luar Islam, tetapi isinya tidak berseberangan dengan Islam. Bahkan sahabat ini melantunkan 100 100 syair milik siapa? Umayyah bin Abi Sulti As-Saqafi yang dia hampir masuk Islam padahal ti, tidak. Nah, kemudian kullama ansyattuhu baitan tatkala saya melantunkan satu bait syair maka Nabi mengatakan kepadaku, "Hi, tambah, tambah." Akhirnya sampai 100 kofiyah, sampai 100 kofiyah. Sampai kata beliau saya melantunkan 100 bait. Lalu Rasul mengatakan, "Sungguh apa? Si Umayyah bin Abi Solti hampir masuk is Islam, tetapi ti, tidak." Kita baca penjelasan Sheikh. Sheikh mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering membonceng para sahabatnya. Nah, bahkan seorang ulama yang bernama Zakaria, Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Mandah atau Imam Ibnu Mandah terkenal dengan sebutan Ibnu Mandah. Beliau membuat sebuah bab ya dengan judul Ma'rifatu Asha Asma'i Ardafin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebuah bab di dalam buku beliau tentang nama mengetahui nama-nama para sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Jumlahnya sekitar 40 sahabat yang dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi misalnya kalau kita berkendaraan ya, maka walaupun antum atau pian sebagai tokoh ya, tidak mengurangi kemuliaan pian-pian yang mengendarai. Kemudian di belakang, ada orang yang pian bonceng. Itu termasuk tawadhu, kita apa namanya? kita yang membonceng ya. Sebagaimana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membonceng para sahabatnya. Ada sekitar 40 sahabat. Kata sahabat ini, lalu saya melantunkan syair sebanyak 100 qafiyah. Yaitu punya siapa? Umayyah bin Abi Sulti Ats-Tsaqafi. Dia adalah syairun jahiliyun, syair seorang penyair Arab jahiliyah. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menambah, minta tambah, tambah terus, tambah terus. Terus terus terus ketika sahabat ini melantunkan syair punya siapa? Umayyah bin Abi Sulti As-Sakafi. Padahal dia seorang kafir jahiliyah. Dikarenakan isinya adalah tamjidun dunillah, membesarkan Allah. Wasanaun alai subhanah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dan dia menyebutkan tentang perkara al baath, hari kiamat, kebangkitan di alam kubur dan seterusnya isinya sesuai dengan ajaran is Islam. Ya karena dia termasuk ahlul kitab ya. Orang ini termasuk ahlul kitab. Kan orang-orang kafir itu mereka mengingkari hari kebang kebangkitan. Ya. Tetapi orang ini karena dia adalah ahlul kitab membaca kitab-kitab dia tahu tentang hari kebangkitan, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun syairnya ini ulun susah memahami. Ini cukup panjang, Pak. Makanya ulun lewatkan. Yang penting isi dari syairnya sampai sahabat ini apa namanya 100 kofiyah, kemudian Rasul terus tambah, terus tambah. Karena isinya memang sesuai dengan ajaran Islam. Ini ada penulis Abdul Razak menyebutkan tiga kofiyah atau enam syair. Tapi ulun kada baca karena ulun tidak bisa memahami isinya. Intinya adalah bahwasanya isi dari syair tersebut yang sampai Nabi minta tambah sampai 100 syair isinya, isinya tentang mengagungkan Allah dan tentang hari kebang, kebangkitan. Nah, di sini Pak Ai ada apa namanya? faidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim. Kan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mungkin zaman kita sekarang bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang syair itu sendiri? Belum bacakan tentang hadis ini dulu. Beliau mengatakan Wa maqsudul hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahsana istahsana syi'ra Umayyah. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam menganggap bagus syairnya Umay Umayyah karena tidak bertentangan dengan Islam bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan wastazada min insyadih dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam minta tambahkan dari syair yang diucapkan oleh sahabat Syadid tadi. Kenapa? lima fihi minal iqrar bil wihdaniyah wal ba'thi. Dikarenakan isi dari syair tersebut sampai 100 tadi pengakuan tentang keesaan Allah dan tentang hari kebang kebangkitan. Nah, kemudian kata Imam Nawawi menyebutkan faidahnya. Fafihi jawazu insyadi syi'ri alladhi lafuh lafuh syafihi wa sama'uhu Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang melantunkan syair yang tidak ada di dalam syair tersebut ungkapan-ungkapan yang keji atau kotor. Kalau syair tersebut bercerita tentang perempuan, keindahan perempuan, syahwat perempuan, keindahan khomar, maka hukumnya dilarang. Dan boleh mendengarkan syair. Sama saja syairnya adalah syair jahiliyah ataupun syair yang bukan jahiliyah. Jahiliyah sekalipun boleh kalau isinya adalah bukan kejian kekejian kotor ataupun yang menyimpang dari Islam. Nah, kata beliau, wa annal mazmuma min asy-syi'ri alladhi la fuhsya fihi innama huwal iktsaru minhu. Perhatikan kata beliau. Ini bukan ulun tapi Imam Nawawi. Dan sesungguhnya yang dicela dari syair yang mana syair tersebut dia tidak isinya tidak ada perbuatan kotor atau keji. Ulun ulang, kata beliau, dan sesungguhnya yang dicela dari syair, sekalipun syair tersebut isinya bukan kotor, bukan keji, innama huwal iktsaru minhu. Kalau apa? Dia memperbanyak mengucapkan syair. Sekalipun syair tersebut isinya bukan kotor, bukan keji, tidak berseberangan dengan Islam, tetapi yang di, yang dicela apa? banyak-banyak mengucapkan kalimat syair, syair, terus siang pagi malam tiga kali dan seterusnya. Wa nuhu ghaliban 'alal insan. Syair tersebut menguasai orang tersebut. Artinya apa? Dikit-dikit syair, dikit-dikit syair. Kata beliau itulah yang yang tercela, bukan ulun yang mengatakan takib Imam Imam Nawawi. Nah, kata beliau, fa amma yasiruhu fala ba'sa bi insyadihi wa samaihi wa hifdhihi Adapun sedikit dari syair, kata maka tidak mengapa dengan melantunkannya, mendengarnya dan menghafalnya. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya. Itu faedah dari Imam Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Sebuting lagi pula hadis terakhir. Sebuting apa dua? Sebuting. Ini hadis terakhir. Ah, dua Pak eh. Tapi dua ini hadis sama dengan sebelumnya. Ya. Hadis nomor 250 ya. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari dari Ali bin Hujr dan maknanya sama. Mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinat dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Zubair bin Awam adalah iparnya Aisyah. Karena Zubair menikah dengan siapa? Asma. Berarti anak Asma Urwah siapanya Aisyah? Ponakan. Berarti mahramnya berarti mahramnya. Qalat Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan ibn Thabit min baron fil masjid." yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam innallaha yuayyidu Hassan ruhil qudus ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh penulis sendiri di kitab satunya Jami' Tirmizi dan juga Abu Daud di Sunannya. Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari dari Ali bin Hujr dan maknanya sama. Mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar disiapkan mimbar untuk Hasan bin Thabit di di masjid. Untuk apa? Untuk tempat berdirinya dalam rangka membanggakan atau membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syairnya. Kenapa demikian? Rasul perintahkan. Karena orang-orang kafir Quraisy suka menjelekkan Nabi dan kaum muslimin. Maka Rasul memerintahkan agar Hasan bin Thabit membela Nabi dan kaum muslimin dan juga membanggakan Nabi dan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan syairnya. Karena orang Arab jahiliyah itu pandai dengan syair, mudah terpengaruh dengan syairnya, maka dibalas dengan syair. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menolong Hasan dengan Ruhul Kudus, maksudnya Jib, Jibril, sehingga dia dapat membanggakan atau membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Allah memerintahkan Jibril untuk Hasan membuat syairnya, membuat syairnya. Adapun prosesnya Allah alam belum kurang kurang tahu. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk mengajarkan Hasan bin Thabit syairnya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Syekh mengatakan, kan di hadis ini ya. Eh, ma yunafihu au yufakhiru. Kata Rasul, sesungguhnya Allah membantu atau menolong Hasan bin Sabit dengan Jibril, Ruhul Kudus atau Jibril syair yang isinya yunafihu membela au yukha au yufakhiru atau membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata membela atau membanggakan itu syak minar rawi, ragu-ragu dari, dari dari rawi. Rawinya memiliki keraguan sehingga dia mengatakan yunafihu au yufakhiru, membela atau membanggakan. Isi dari syairnya adalah membela atau membanggakan. Nah, kemudian perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menolong Hasan dengan Ruhul Kudus, maksudnya Jibril, syair yang isinya adalah membela atau membanggakan Rasulullah SAW. Ruhul Kudus maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Kenapa dia dinamakan dengan Ruhul Kudus atau digelari dengan Ruhul Kudus? Li'annahu yanzilu bil wahyi. Karena malaikat Jibril turun dengan wahyu. Sedangkan wahyu adalah hayatul qulub, hidupnya hati-hati manu, manusia. Jadi dengan wahyu dengan Al-Qur'an hati kita menjadi hidup. Maka disebut dengan ruh kudus, ruh yang kudus suci. Karena wahyu itu adalah suci, dia mensucikan hati-hati manu, manusia. Ya. Kemudian hadis yang terakhir ini sama dengan hadis yang sebelumnya yaitu yang ini juga kita baca ya untuk menutup uh, bab ini. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ismail bin Musa dari Ali bin Hujur, mereka berdua berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zinad dari ayahnya Abu Zinad, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang seperti ini dengan hadis sebelumnya tadi punya siapa? Tentang uh, hadis Aisyah tentang Hasan bin bin Thabit. Hadisnya sama tetapi dari jalur yang yang lain. Imam Tirmidzi menyebutkan dengan jalur yang lain. Ibnu Abi Zinad nama beliau adalah Abdurrahman uh, bin Abu Zinad. Abu Zinad nama beliau adalah Abdullah bin Zakwan. Abdullah bin Zakwan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang syair-syair yang uh, berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah bahwa syair tersebut seperti ucapan. Syair tersebut seperti ucapan. Bagusnya dan tidaknya ucapan, maka begitu pula bagusnya atau tidaknya sebuah syair. Kemudian tadi kita menyebutkan perkataan Imam Nawawi bahwa kata beliau yang mazmum, yang tercela itu kalau banyak dijadikan sebagai kebiasaan untuk seseorang. Ya, kalau sedikit maka tidak tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tahu bahwasanya ya, sahabat itu jumlahnya sangat banyak. Yang terkenal ahli syair tidak semuanya, cuma tiga disebutkan di sini. Ada Abdullah bin Rawaha, kemudian ada Hasan bin Thabit, satunya siapa lagi? Ka'ab bin Malik. Tidak semuanya dari jumlah ribuan para sahabat. Bahkan di hadis tadi kita menjumpai bahwa Umar bin Khattab mengingkari syairnya siapa? Abdullah bin Rawaha. Ya. Apakah engkau bersyair di hadapan Rasulullah dan di tanah haram, berarti dia mengingkari. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab dengan mengatakan biarkan dia. Karena isi dari syair Abdullah bin Rawahah tentang atau agar memberikan ketakutan di hati orang kafir Quraisy sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bisa menang dengan dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik bihamdik an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.